Mitra bisnis, pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk industri jamu yang mengharuskan pengusaha menambah fasilitas pabrik dan merubah tata cara produksi untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Dan sebagai akibat, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 10 miliar rupiah per pabrik. Pengusaha menilai aturan tersebut memberatkan, terutama bagi 90% pengusaha jamu yang berskala kecil dan menengah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang. Pak Charles, apa komentar Anda mengenai hal ini? BPUTB 2011 itu adalah aturan dari Badan POM yang diharapkan supaya pengusaha-pengusaha jamu ikut mengikuti peraturan itu gitu loh. Nah, biasanya pengusaha jamu agak keberatan karena sesiumnya yang CPOTB 2005 aja kita tidak bisa ikutin, apalagi yang gaya 2011. Nah, inilah kita mengeluh karena pengusaha-pengusaha kecil khususnya itu mengharapkan supaya ada sedikitnya pembinaan. Nah inilah tidak ada kejelasan mungkin pada waktu saya bertemu dengan Kepala Badan POM akan diusahakan yang kecil-kecil nggak perlu harus dilaksanakan. Gitu. Tapi kan kalau sudah ada peraturan keluar, biasanya kan mau nggak mau kan kita harus ikuti. Nah harapan dari KP Jamu ya kita minta supaya ada modifikasi atau penyempurnaan di dalam peraturan yang dikatakan CPO di 2011 yang memberatkan pengusaha-pengusaha kecil maupun besar. Nah, saya mengharapkan begini, jadi industri jamu itu dibagi dua, industri kecil, obat tradisional, dengan industri opiot namanya industri obat tradisional. Nah ini mungkin industrinya akan diturunkan menjadi usaha kecil. Kalau kita bicara usaha kecil ini kan jadi agak sedikit meragukan karena menurunkan derajat para industri ya kecil ini sendiri. Lalu pertanyaan adalah kenapa harus turunkan gitu loh? Karena menurut dari Badan POM supaya tidak mengikuti peraturan dari PDCKDB 2011 itu gitu loh. Nah, tapi itu kan hanya untuk mengeluarkan semacam sementara gitu. Nah, lalu bagaimana supaya bisa menjadi industri? Nah, ini yang saya harapkan mesti ada kejelasan kalau kita memang diharuskan mengikuti peraturan, ya mestinya peraturan itu harus ada tahapan gitu loh. Misalnya mereka mengharapkan adanya harus kebersihan misalnya. Itu kan tidak berbagai manusia. Padahal penjual jamu itu kan nggak lepas meramu jamunya kan dari tangan. Nah ini mereka menghadapi dalam bentuk mekanisasi. Nah ini yang saya merasakan bahwa jangan CPOTP itu mengikuti peraturan dari industri farmasi gitu loh. Karena farmasi itu semuanya memang pakai tangan, pakai tangan. Ini kan buatan dari tradisi kita gitu loh. Nah maunya dari Badan POM, ya karena kita mengikuti harmonisasi ASEAN, yang dimana diharapkan semuanya harus regulasinya sesuai dengan negara ASEAN, ya mau nggak mau kita harus angkat bagaimana cara jamu yang baik gitu loh. Nah baik inilah yang milik kendala kita kalau semua dimekanisasi, ya itu berarti kan semua gedungnya semua diganti, ya ada diganti semuanya sehingga manusia tidak berperan gitu loh. Lalu bagaimana dengan dampak dari aturan baru ini, Pak? Ya ini, jadi kalau diterapkan kita bangkrut semuanya, toh nggak mungkin bisa lagi gitu loh. Nah, nah itu Badan POM mengharapkan kalau bisa ya secara bertahap. Nah, kata tahapan ini yang saya khawatir kan jadi warna abu-abu. Jadi dari atas mengatakan misalnya tahapan, di bawah bisa berbeda gitu loh. Dalam pelaksanaan lapangan kan beda dengan apa yang diregulasi oleh peraturan POM itu sendiri gitu loh. Nah saya khawatir dengan ada aturannya yang katakan abu-abu ini yang membuat celah-celah menjadi permainan oknum gitu loh. Sehingga memeras pada pengusaha-pengusaha kecil sendiri. Gitu. Kami mengharapkan begini, kalau memang pemerintah itu mengangkat rajamu dalam arti bahwa pembinaannya harus fokus tepatnya, saya minta dibuatkan namanya toll manufacturing. Toll manufacturing itu berarti perusahaan yang mungkin dibuat oleh pemerintah, untuk mengayomi pengusaha-pengusaha kecil yang nggak mampu membuat pabrikan jamu itu. Gitu loh. Jadi sehingga usaha pengusaha kecil itu hanya untuk memasakkan saja, tidak perlu harus membuat atau memikirkan bagaimana membuat pabrik jamu gitu loh. Nah itu untuk menjaga supaya si industri kecil ini bisa berkembang cepat dalam arti uh, tidak harus mengikuti peraturan daripada POM karena sudah dibantu oleh pemerintah gitu loh. Nah pertanyaan saya itu apakah pemerintah siap untuk membuatkan tol manufacturing atau industri tol yang di koordinasi oleh pemerintah gitu loh. Nah ini yang pertanyaan saya yang yang mesti ya kalau pemerintah mengharapkan secepatnya untuk meregulasi industri jamu ya sebaiknya pengusaha kecil di Ayomi dengan uh, manufacturing. Ini pernah dilakukan juga di farmasi. Farmasi kecil pun kan nggak mampu bikin. nama itu dia lalu pakai toll manufacturing gitu loh. Nah ini yang teriakan kami karena 90% pengusaha kita kan kecil. Mestinya kalau toh regulasi itu harus jalankan, ya saya harapkan ada semacam mediatornya yaitu pemerintah. Itu yang pertama yang kami rasakan penting. Terus yang kedua adalah kami juga memfokuskan juga mengenai masalah pembinaan yang sampai saat ini kalau Anda baca jod kabar kan dikatakan bahwa kita di bawah Kementerian Kesehatan. Pembinaannya pun di bawah Kementerian Kesehatan. Tapi itu pun baru terbentuk tahun lalu di bawahnya Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, pertanyaan saya adalah begini, apa yang pernah dilakukan di dalam pembinaan? Ini pun baru tahun lalu. Dulu kita pun dibina itu hanya dalam bentuk teknis, bukan dalam manajemen manusianya, image jamunya, bagaimana supaya sedikitnya itu orang membuat jamu yang baik, dalam arti bagaimana mengangkat citra jamu. Nah, ini kan belum kelihatan. Harapan kami adalah mestinya ini ditangani oleh industri yang tahu masalah perjamuan gitu loh. Kalau itu kita bicara namanya farmasi, biasanya mereka lebih ahli dalam teknisnya. Bagaimana cara buat jamu. Tapi untuk menjualnya itu kan tidak ada pembinaannya. Nah, saya khawatir, selama kita diminta hanya untuk regulasi-regulasi aja, bagaimana kita bisa berkembang ke depan kalau kita nggak tahu bagaimana cara menjual. Nah, saya melihat dengan sweeping-sweeping, jamu-jamu ilegal yang begitu banyaknya masuk dari luar negeri maupun dibuat di Indonesia, tidak ada pembinaan sama sekali untuk mengangkat citra jamu. Nah pertanyaan saya sampai hari ini pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan tidak pernah berpikir ke depan itu. Hanya yang dipikir adalah regulasi-regulasi aja. Gitu. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Sayerang, Saya Wendy Lim.